bermasyarakat kita ambil dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Ayat ini sering kita dengar, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين Artinya kami tidak mengutus engkau, wahai Muhammad, kecuali sebagai rahmat bagi semua penghuni alam. Mungkin kita tidak perlu menerangkan apa pengertian rahmat. Yeah. Tapi yang perlu kita tahu apa yang disebut ini alamin adalah semua yang eksis di atas bumi. Ya. Baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Manusia baik yang muslim maupun yang kafir semua disebut dengan alam. Maka diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah dalam rangka Allah memberikan kasih sayang memberikan rahmat kepada semua penghuni alam. Yang muslim, yang kafir, yang binatang, yang tumbuh-tumbuhan. Baik, kita coba lihat bagaimana kerahmatan Islam terhadap manusia. Kalau itu adalah manusia itu muslim, mungkin kita tidak perlu terlalu membahas lagi. Tetapi kalau dia bukan muslim, apakah Islam itu menyayangi orang non-muslim? Nah, itu pertanyaannya. Bapak-bapak dan ibu, Islam melihat atau membagi orang non-muslim itu, itu ada Tiga kelompok. Ini ditinjau dari uh, sikap mereka atau perilaku mereka terhadap umat Islam. Yang pertama disebut dengan kafir harbi. Harbi itu artinya memerangi mahasiswa. Jadi kelompok pertama orang non muslim yang disebut dengan kafir harbi. Siapa mereka itu? Mereka adalah orang-orang non muslim yang bukan satu negara, bukan satu warga negara, dan mereka memerangi umat Islam. Itu disebut dengan kafir harbi. Nah, dalam kondisi mereka memerangi umat Islam, bagaimana sikap umat Islam? Karena mereka mereka memerangi umat Islam, maka orang Islam harus melawan mereka. Nah artinya kelompok non-muslim yang kategori harbi ini itu wajib diperangi karena mereka memerangi Bandung. Tapi dengan catatan, ketika kita memerangi mereka, atau melawan mereka karena mereka memerangi umat Islam maka yang boleh dilawan hanya yang memerangi saja orang yang tidak memerangi tidak boleh kita apa-apakan tidak boleh kita ganggu Al-Quran mengatakan وقاتلوا fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Tetapi jangan kamu melanggar batas. menurut penafsirannya, orang-orang yang tidak memerangi, tidak boleh kamu perangi. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang melanggar batas, melanggar larangan. Maka ketika orang-orang Yahudi Israel memerangi umat Islam Palestina akhir tahun lalu dan awal tahun ini ada yang mau bertindak orang-orang Yahudi yang ada di Indonesia mau disuivi mau disisir, mau dibunuh dan sebagainya. Bagaimana itu? Bukan ajaran Islam seperti itu. Yang tidak terlibat perang tidak boleh digabung. ala tazir waziratun wizra Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Siapa yang diberani? Ya, memerangi umat Islam saja. Di masjid Palestina sana. Ada beberapa kafir di sini. Mereka tidak memerangi. Tidak boleh kita perangi. Itu. Jadi kalau ini aja yang ini yang boleh diperangi. Kelompok kedua, kafir yang kedua, disebut dengan kafir mustakman. Kafir mustakman itu orang kafir yang wajib diberi keamanan, diberi perlindungan keamanan, baik harta maupun nyawanya. Dia bukan satu negara. Dia datang di negeri orang Islam dalam rangka keperluan tertentu, misalnya sebagai kos diplomatik, sebagai provinsi, dan lain sebagainya. Mereka wajib diberi jaminan keamanan, wajib dilindungi baik harta maupun nyawanya. Ini kelompok kafir yang kedua. Kafir yang ketiga adalah disebut kafir zimmi, yaitu orang non-muslim yang satu warga negara dengan orang Islam yang hidup dalam satu negara dengan berdampingan seragami. Maka orang kafir kelompok ketiga ini juga wajib diberi perlindungan keamanan baik harta maupun nyawanya. Sebuah hadis Rasulullah SAW menuturkan man qatala zimmiyan lam yaisra'is al-jannah siapa yang membunuh orang Islam yang membunuh orang non Muslim satu negara non Muslim dunia maka dia orang Islam yang membunuh tadi tidak akan mendapatkan bau surga. Disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa surga itu dapat dicapai dalam perjalanan 40 tahun. Jadi dalam Islam, Islam itu tidak hanya melindungi orang Islam, tapi juga melindungi orang-orang Muslim. Ini salah satu bentuk kerahmatan Islam terhadap orang-orang non-Muslim Nabi sampai mengatakan siapa orang Islam yang membunuh kafir, yang membunuh non Muslim, non Muslim zimmi, non Muslim yang hidup satu negara dengan umat Islam hidup dengan niat berdampingan secara damai maka orang Islam yang membunuh kafir zimmi seperti itu tidak akan mencium aroma surga apalagi dapat memasuki surga. Jadi dalam Islam itu orang yang muslim non muslim yang boleh diperangi itu hanya satu yaitu kafir harbi itu saja dengan syarat dia memerangi Islam baru kita boleh memerangi Ya. Kafir-kafir yang lain tidak. Gitu. Makanya tidak ada dalam Islam sebuah ajaran yang membolehkan apalagi memerintahkan membolehkan aja membolehkan apa orang Islam membunuh orang kafir hanya karena dia bukan muslim. Tidak ada dalam Kalau ada, saya bertanya. Dan Medina waktu Rasulullah masih banyak hidup orang-orang Yahudi. Bahkan Rasulullah sering bertransaksi dengan seorang Yahudi yang bernama Abu Syahab. Syahab itu artinya lemah. Abu itu bapak, jadi dia mungkin badannya gemuk sekali sampai di di di, di sebut Abu Syahab. Orang yang banyak lemaknya. Seandainya ajaran kita membolehkan, apalagi memerintahkan, bahwa orang non-muslim harus dibunuh. Rasulullah itu sudah membunuh orang Yahudi yang bernama Abu Syah. Salah satu pertua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tokoh Yahudi. Namanya Buya bin Akhtab. Putri Buya bin Akhtab dinikah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam namanya Sofia Sofia masuk Islam. Maka menjadi ummul mukminin. Tapi ayah dan Sofia sampai mati tetap beragama Yahudi. Namanya Huya bin Akhtar. Tokoh Yahudi. Bani Quraidah. Sekiranya Islam mengajarkan bahwa non-muslim harus dibunuh, tentu Rasulullah sudah membunuh mertua beliau sendiri. Huya bin sampai meninggal tetap dalam keadaan Yahudi. Di Medina, tempat di luar kota Medina juga banyak pemeluk agama Nasrani, yaitu dari kabilah Bani Taglib, tidak dibunuh oleh Rasulullah. Di sana jelas sebelah selatan Madinah, eh, sebelah selatan Jazirah Arab dekat Yaman. Juga hidup orang-orang Nasrani di Najran ternyata tidak pernah ya boro-boro dibunuh dicubit saja nggak pernah oleh Rasulullah. Sekiranya Islam mengajarkan bahwa non Muslim harus dibunuh, maka Rasulullah sudah membunuh orang-orang Nasrani Najran. Di wilayah timur, Jazirah Arab, banyak hidup orang-orang majusi. Majusi, agama yang menyebabkan api. Zoroaster. Ya. Sekiranya Islam mengajarkan bahwa non-muslim harus dibunuh, Rasulullah sudah membunuh orang-orang Yahudi oleh orang-orang Majusi yang tinggal di kawasan timur Jazirah. Inilah yang kami katakan bahwa Islam itu tidak hanya melindungi orang Islam, tapi juga melindungi orang-orang non-Muslim. Maka seyogianya ketika umat Islam ada di mana saja, orang-orang non-muslim harus merasa tentram pikirannya. Al-amnul fikri bahwa dia akan mendapatkan perlindungan dari orang-orang Islam. Mendapatkan jaminan keamanan itu yang disebut dalam Al-Quran dengan kata-kata hablul minanah banyak tafsir pabrik membalik-membalik yang mungkin karena nggak baca kitab tafsir akhirnya menafsirkan sendiri ya yeah. ada hablul minallah itu hubungan antara manusia dengan Allah hablul minallah hubungan antara manusia padahal ini ayat berbicara masalah orang-orang non muslim orang-orang non muslim itu punya dua hal, satu kewajiban, satu hak. Apa? Kewajibannya adalah hablun minallah. Apa itu? Membayar jizyah. Apabila umat Islam wajib membayar zakat, maka non muslim wajib membayar jizyah. Ini yang dimaksud oleh Al-Quran dengan kata-kata hablum minallah. Bukan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Kemudian mereka punya perlindungan. Umat Islam wajib memberikan perlindungan. Wajib menjamin keamanan kepada orang-orang muslim selain kafir harbi. Ini yang disebut dengan hablum minan Nah dari sini sebenarnya ajaran Islam itu tidak bikin susah orang-orang non muslim. Kalau kita kembali kepada ajaran Islam yang benar yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis, ternyata orang non muslim itu ya punya hak untuk hidup Islam datang tidak untuk menghancurkan agama-agama selain Islam. Islam mengakui eksistensi agama-agama lain, tetapi tidak mengakui kebenaran ajarannya. Pada masa Nabi ada lima agama Satu, Islam. Dua, Yahudi. Tiga, Nasrani. Empat, Majusi. Dan lima, Ini yang disebut dengan pluralitas agama. Islam mengakui pluralitas agama dengan prinsip lakum dinukum waliyah. Maka Islam nggak pernah memerangi membunuh orang lain karena dia bukan muslim. Kalau ada perang, itu faktor lain, bukan karena perbedaan agama. Maka dalam Islam, perbedaan agama tidak dapat dibenarkan sebagai pemicu perang. Dalam ajaran Islam demikian. Meskipun dalam pernyataan, terkadang agama, perbedaan agama di syarat-syarat untuk membenarkan perang. Tapi Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Contohnya seperti yang tadi saya sebutkan semuanya. Tapi saya kadang-kadang ada orang yang tidak paham atau memahami Islam secara sepotong-sepotong. ketika dia melihat ada hadis yang mengatakan umirtu an uqatila nas hatta yaqulu la ilaha illallah saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai dia mau mengatakan la ilaha illallah maka dia kemana-mana bawa pedang orang yang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah akan saya bunuh ya. ini sebuah pemahaman yang keliru Kenapa Anda melihat hanya hadis ini? Kenapa nggak lihat hadis lain? Kalau pemahaman itu seperti itu, kembali saya katakan mengapa Koye bin Asaf gak dibunuh oleh Rasulullah? Mengapa Abu Syaham orang Yahudi di Medina nggak dibunuh oleh Rasulullah? Kalau memang Islam itu mengendaki supaya agama-agama itu habis semuanya. Nyatanya Nabi salim meninggal tidak pernah membunuh orang-orang non-muslim hanya karena tidak beragama Islam. Bahkan sebenarnya kalau masalah perang, Islam juga mewajibkan memerangi sesama umat, umat Islam. Kalau ada orang Islam yang tidak taat dengan sistem yang diberlakukan di negara ini misalnya menjadi separatis, wajib diperangi meskipun dia hanya syirik besar. Orang yang tidak mau bayar zakat misalnya, pada masa Abu Bakar diperangi. Ini karena apa? Karena dia tunduk pada sistem. Meskipun dia hanya berkali-kali, supaya tiap hari tapi kalau nggak nggak nggak nggak bayar zakat diperangi. Ya. Padahal dia muslim. Makanya sebenarnya umir anugerah dalam nasa saat diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia. Sampai kapan? Sampai mereka taat dengan sistem. Bukan sampai mereka menjadi muslim, tidak. Sampai taat kepada sistem baru. Jadi kita memberikan, silakan. Kalau nggak mau jadi muslim, silakan tapi harus taat dengan sistem ya ya menjadi aturan dalam sebuah negara Kita ditaati oleh semua warga negara oleh muslim maupun yang enggak muslim ini maka Islam melindungi ini hadis kalau orang bilang Masya Allah Rasulullah membela orang non muslim ya itu ajaran Islam seperti ini siapa orang Islam yang membunuh orang kafir ini kafir satu negara dia tidak akan mencium bau surga apalagi memasuki surga baik kalau pada ibu itu masih ada waktu lima menit untuk contoh-contoh kepada hewan kepada tumbuh-tumbuhan bagaimana rahmat Allah terhadap selain makhluk yang bernama manusia insya Allah akan diterangkan pada pertemuan yang akan datang. Barangkali ada pertanyaan, kami bergerakkan maju ke depan. konotasinya maksudnya adalah perang fisik. Kalau perang selain fisik, biasanya disebutkan perang kurang saraf, perang tinggi, ada embel-embel seperti itu. Nah, demikian pula dalam Islam ada terminologi namanya jihad. Jihad itu macam-macam. Tapi ketika disebutkan secara umum, jihad ya perang fisik. Ya. Yeah. Ada misalnya jihadnya perempuan apa? Haji. Nah, itu atau menegakkan agama Islam berupaya se semaksimal mungkin itu ke jihad. Tapi secara umum ketika disebut jihad itu pengertiannya adalah perang fisik. Maka yang dimaksud di sini adalah perang fisik, bukan perang non fisik. Walaupun dalam perang pemikiran itu akibatnya luar biasa bisa Ya kalau pemikiran kita lawan dengan pemikiran. Kalau mereka menyerang dengan pemikiran, kita lawan dengan pemikiran. Jangan mereka dengan pemikiran kita lawan dengan golok udah lain. Ya. Yeah. Baik, silakan Pak. Mungkin tadi Ibu mengatakan wah akibatnya sangat jauh. Tidak sih jauh Contoh gue, ya. Islam dihujat sebagai agama terorisme setelah peristiwa BLM. Ternyata di Amerika itu malah jumlah umat Islam meningkat gara-gara Tulus sebagai teroris. Selama apa? Banyak orang kemudian bertanya, mungkinkah ada agama yang menyuruh pemeluknya untuk membumi orang-orang lain? Itu saja pertanyaannya. Saya pernah katakan ada mahasiswi di Universitas Tulsa. Tulsa itu ibu kota Oklahoma. Orang Muslim banyak. Ya. ada tuduhan seperti itu dibaca di koran, dibaca di mana, dia itu punya pertanyaan seperti itu, akhirnya dia Tiap hari lihat di perpustakaan, baca buku-buku tentang Islam. Ternyata tujuan itu tidak ada benarnya. Yang benar ajaran Islam adalah agama yang mengajak perdamaian, hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Makanya terus terang saya itu tidak setuju dengan adanya Islamik, apa kampung Islam dan sebagainya. Ajaran Islam itu ini kafir, ini muslim, hidup berdampingan bisa. Gak usah bikin kampung muslim seperti itu. Ya. Jadi agama dakwah makanya silakan tangganya. Ya. Pengurus suatu rumahnya sering memasukkan wanita-wanita Yogi yang ngobrol diskusi dengan Siti Aisyah. Abdullah bin Umar, sahabat senior sekali, tetangganya itu orang Yahudi. Saya kadang-kadang mau bikin kampung yang islami, nggak boleh orang kafir masuk. Itu bukan ajaran Islam seperti itu. Islam justru bergaul dengan orang non-Muslim, kita berikan contoh yang baik pada mereka. Ya. Baiklah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor eh, ada tiga pertanyaan yang menyangkut Ibrahim juga, tapi pertama menyebut Islam rahmatan lil alamin. Yeah. Mengenai perang seperti Hamas dengan Israel, kalau kan yang memerangi itu kan pemerintah sama tentara yang jelas. Sedangkan rakyatnya belum eh, tentu. Lalu penembakan roket ke ke Israel itu mungkin mengenai orang sipil apa itu dari segi Islam salah. Itu pertama. Yang kedua mengenai hobi memancing itu. Islam berahmat alamin hanya ya, ikan dijadikan sebagai hobi memancing setelah ada ditang terpancing dilepas lagi kan menyakiti apa itu enggak menyalahi Islam juga yang ketiga mengenai ucapan salam sangat dianjurkan tapi saya agak asal kuping saya dengar. setelah assalamualaikum ditambah lagi dengan sudah menjadi uh, apa namanya tendensius uh, salam sejahtera bagi kamu saya itu beliau agak kasar kuping saya oke apalagi ditambah lagi dengan om om santi segala itu tambah kasar lagi kuping saya itu apalagi kalau ini setelah assalamualaikum apalagi selamat pagi ini seakan-akan assalamualaikum itu tidak lebih tinggi Tuhan setelah sikap tadi apa eh, terlalu penasih atau bukan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik sebagai tambahannya salamnya sebagai tambahan Salatnya terakhir ya, Pak nama hadis. Ya, pakai nama selamat siang. Baik. Yang kedua, ijazah dijawab yang akan datang. Urusan hewan kan dulu. Baik. Yang pertama, Islam ketika membolehkan perang. Membolehkan perang. Karena kita diserang, maka kita diserang mau Diberada kan nggak mungkin ya. Manusia mana diserang oleh orang lain ya? Itu saya punya harta kalau mau kau menyerang ambil aja silakan. Mana suara? Maka ketika membelikan perang ada aturan-aturannya. Tadi saya mengatakan yang tidak berperan yang tidak orang nggak boleh tidak berani. Salah satu kode etik perang dalam Islam. Yang kita perangi hanyalah yang memerangi kita. Ada lagi, wanita anak-anak, orang tua juga nggak boleh. Ya kalau masalah Israel, Yahudi, menembak roket jatuh kepada orang sipil, tanyakan pada mereka, dalam agama kamu diajarkan nggak menembak orang sipil? Dalam ajaran Islam tidak ada. Haram. Seperti itu. Orang yang tidak memerangi kita, haram tidak perang. Apa ya? Baik. Setelah selamat. Ucapan selamat. Saya kita sudah punya buku namanya kecil pak ya bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Judulnya Toleransi Antar Umat Beragama. Termasuk orang Islam menyampaikan selamat Natal itu Arab. Ya. Nah, bagaimana kalau kita salam? Di situ ada orang Islam dan ada orang non-Muslim. Nah, boleh mengatakan Assalamualaikum. Ya. Tapi terus terang, salam sejahtera itu itu masih belum belum belum salam khusus itu. Itu bahasa Indonesia yang artinya umum sama dengan selamat pagi. Ya. Tapi kalau yang Om Swastiastu tadi mungkin sudah khusus Makanya kalau itu merupakan sebuah ibadah dalam ajaran mereka, maka kita tidak boleh mengucapkan seperti itu. Tapi kalau itu kalau hanya sekedar bahasa bahasa saja, iya, iya, iya. sama dengan salam sejahtera dalam kerja, bukan merupakan sebuah ibadah, Tidak apa-apa. Saya nggak tahu itu urusan bahasa mana juga saya nggak tahu. Tidak tahu. Baik. Kalau di sana hanya orang muslim, ada salah salamnya. Assalamu ala man al huda wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu. Rasulullah ketika kirim surat kepada orang-orang muslim, salamnya Assalamu ala man al huda. Baik, satu lagi silakan Pak. Mancing nanti itu hewan nanti saya katakan yang akan datang. Itu kan hewan, Pak. Rahmat kepada hewan nanti itu. Ya karena senang mancing aja. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini singkat saja mungkin tadi yang jelaskan uh, kalau ada masyarakat yang keluar dari sistem pemerintahan boleh diperangi bagaimana nah nah bagaimana kalau masyarakat itu tidak setuju dengan sistem yang diterapkan oleh pemerintahan eh, seperti sistem sekuler yang tidak membawa kemaslahatan masyarakatnya maka tiba. Ya. Di kita ini contohnya, kalau ada pemberontakan, separatis di kita juga. Ya, contohnya misalnya dulu pada ada D, ada T, ada macam-macam. Itu pemerintah, presiden tanya pada ulama, boleh nggak mereka berani? Boleh. Wajib diperangi karena separatis. Dalam Islam disebut dengan bukhor jadi dengan menerapkan seperti ini, ini menerapkan ajaran Islam. Saya kan tidak tahu yang anda maksud dengan negara sekuler itu yang mana itu. Ya, saya kan tidak tahu. Jangan bongkar tadi dulu tanya, bagaimana perangi? Ulama menjawab seperti itu. Karena itu termasuk bukan. Itu kan ajaran Islam. Uh, tapi uh, masyarakatnya tersebut ingin menerapkan syariat Islam gitu Pak. Dari sudah dari segi ekonomi, politik dan lainnya bagaimana ini Pak? Sekarang syariat Islam itu terbagi menjadi empat ibadah, munakahat, ya, ibadah, munakahat pernikahan, muamalah dan jinayah. Ibadah diterapkan dari Indonesia. Pernikahan karena Islam diterapkan dari Indonesia. Hah? Bapak pernah nikah? Dengan apa pernikahan? Pernikahan apa? Kalau lah iya, berlaku nggak pernikahan Islam ini dia? Lah iya. Peribadatan berlaku nggak? Tadi sembahyang, kami sembahyang tadi kan? Berlaku. Peribadatan berlaku? Pernikahan berlaku? Muamalah, keberdekaan. Sekarang sudah ada bang Indonesia sudah tahu ada Direktorat Perbankan Syariah Perbankan Islam banyak, bahkan ada undang-undang perbankan syariah. Ekonomi Islam berlaku enggak? Tinggal satu. Pidana Islam yang perlu. Dari empat itu tinggal satu. Ya? Sekuler nggak ada ini? Ayo, sekuler nggak ada ini? Baik, sekian Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.